macam hal yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim maka pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan sedikit berbicara mengenai tafsirnya, mengenai eh, hal-hal uh, yang berkaitan dengan masalah tafsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya yang derajatnya hasan. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan waftarqatin nasr ala sintai wasabaina firqatan wa sataftariqu ummati ala salasin wasabaina firqatan Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti pecahan yang lebih banyak ketimbang pecahan yang ada pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulluhum finnar." Semuanya masuk ke dalam neraka, namun jangan kita pahami bahwa apa yang diancam oleh Rasulullah dengan semuanya akan masuk neraka kemudian kita pahami sendiri bahwa itu berarti kekal di neraka tidak sama sekali ada yang kekal itu adalah orang-orang kafir adapun orang-orang mukmin orang-orang yang masih memiliki hati yang ikhlas masih memiliki keimanan yang benar maka dia kembalinya pasti akan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Illa wahidah kecuali satu saja yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, siapa yang tidak akan tersentuh oleh api neraka yaitu man ana alaihi washabi, orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku lalui. Para akhwat yang saya muliakan rahimakumullah. Sekarang ini tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa kaum muslimin memang terpecah-pecah menjadi sekian banyak kelompok. Sekian banyak partai. Yang dengannya kekuatan kaum muslimin semakin melemah. Karena mau tidak mau antara satu dengan yang lainnya saling menyalahkan Bahkan ada yang kemudian bukan hanya saling menyalahkan, saling memerangi dan bahkan saling membunuh. Padahal kalau kita hendak menengok ke belakang, kita semuanya yang mengaku bahwa kita kaum muslimin yang terpecah menjadi 73 golongan ini kalau ditanya apa kitabnya semuanya mengatakan kitabnya adalah Al-Qur'an. Dan juga yang kedua sandarannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa sama-sama pengakuannya bahwa kita kitabnya satu yaitu Al-Qur'an. Kemudian hadisnya juga datang dari Rasulullah SAW. Namun kenapa bisa berbeda? Bisa berpecah dan bahkan bisa saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan berbicara masih dalam skop yaitu 73 golongan yang memang tidak keluar dari Islam. Adapun yang mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin namun kenyataannya berbeda dengan yang 73 ini maka sudah tidak kita bicarakan lagi. Ya seperti kaum Syiah misalnya karena mereka memang sudah berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah-masalah yang sangat prinsip masalah akidah sudah berbeda maka tidak mungkin lagi kita akan menyamakan kita dengan mereka dan mereka tentunya sudah tidak lagi masuk ke dalam pembahasan kita. Artinya kalau mereka berbeda itu sangat wajar. Kenapa? Karena memang kitab Al-Qur'annya berbeda. Hadisnya berbeda. Bahkan nabinya pun kalau mau diekstrimkan juga berbeda. Sahabatnya berbeda. Maka tidak mungkin lagi kemudian kita menyatu dengan mereka. Nah, yang akan kita bicarakan adalah beberapa kelompok ataupun saya tidak akan menyebutkan satu persatunya kelompoknya apa-apa akan tapi yang kita lihat bahwa kenyataan perbedaan itu terus-menerus ada. Ada yang kemudian di dalam dakwahnya di antara kaum muslimin ini memfokuskan kepada khilafah misalnya Pokoknya kemana-mana yang didawakan khilafah. Ada yang lain lagi fokusnya adalah masalah ekonomi. Kenapa kaum muslimin ini mundur katanya? Karena dalam masalah perekonomian kaum muslimin tidaklah maju. Ada yang mengatakan lagi bahasanya kenapa kaum mukminin, kaum muslimin kok tidak maju? Karena mereka dalam bidang e, teknologi terbelakang sehingga kaum muslimin pun tidak bisa maju dan sekian banyak alasan-alasan yang menyebabkan berbagai macam kelompok kaum muslimin itu bertolak dari alasan tersebut kemudian mereka menjalankan dakwahnya yang sudah barang tentu Alasan yang berbeda ini akan membawa dampak kedepannya yang berbeda. Yang didakwahkan akan berbeda. Nah, oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang membawa Al-Qur'an yang kata Allah walaqad manallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman yaitu seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka yang rasul ini merupakan jenis dari mereka sendiri yang kemudian Rasul ini mengajarkan kepada mereka Alkitab, mengajarkan kepada mereka sunnah, membersihkan jiwa-jiwa mereka yang sebelum itu sungguh keadaan mereka itu keadaan kaum manusia dalam keadaan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Nah sudah barang tentu ketika Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat tadi telah menganugerahkan satu anugerah, satu pemberian yang sangat besar kepada kita yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita di dalam menyikapinya, di dalam menerimanya tidak sebagaimana seharusnya. Ada yang kemudian Al-Qur'anul Karim hanya dijadikan sebagai justifikasi dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi dan kalau itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan maka tidaklah disebut Al-Qur'anul Karim. Lebih suka e, menyebutkan kata Quran tanggal sekian, bulan sekian, e, tahun sekian, terbitan ini, terbitan itu. Terkadang itulah yang tampak pada kita kaum muslimin yang katanya mereka mendakwahkan Islam akan tapi justru yang disebut yang banyak-banyak dijadikan sebagai nukilan adalah Quran bukan Al-Qur'an. Nah makin menjadi keprihatinan kita bersama Di sisi yang lain Alhamdulillah Sebagian kaum muslimin sudah mampu Dan sudah mau merespon baik dengan Al-Quran Mereka bahkan ada yang mempunyai satu eh, keinginan untuk membumikan Al-Quran Ya membumikan Al-Quran Namun sayang Seribu sayang bahwa Al-Quran ternyata ditarik-tarik sesuai dengan keinginan mereka. Bukan kita yang menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim, akan tapi Al-Quran itulah yang ditarik-tarik, yang dipaksa-paksakan agar sesuai dengan keinginan mereka. Waliyahubillah Berarti kalau begitu belum cukup. Nah, bagaimana kemudian alhamdulillah kita diberikan Al-Qur'an kita meresponnya dengan baik, kita menggunakannya dalam hujah-hujah kita sebagai dalil untuk kita namun di dalam cara kita menggunakan Al-Qur'an tersebut untuk berdalil maka marilah kita mengajak untuk kita kembalikan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran Sebagaimana perkataan salah seorang ulama besar Dari kalangan empat madhab yaitu Al-Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala Amantu billah Wa bima ja'anillah Ala muradillah Kata beliau aku beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ala muradillah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang ulama besar yang seandainya mau menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keinginannya, kemungkinan orang-orang yang di bawahnya akan mendengarkan dan kemudian menjadikannya sebagai acuan dalam menafsirkan. Namun itulah Alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang alim seperti itu pun yang mampu untuk menafsirkan Al-Qur'an seandainya mau menafsirkan dengan kemauannya sendiri dia mampu namun beliau menyarankan kepada kita semuanya agar di dalam menafsirkan Al-Qur'an kita kembalikan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Para ahwat wal mahad yang saya muliakan Rahimahkumullah berbicara masalah tafsir ada beberapa kaul beberapa perkataan dari para ulama Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Iyas bin Muawiyah rahimahullahu taala. Masalu man yaqra'ul Qur'an wa man ya'lam tafsirahu aw la ya'lamu misla qaumin ja'ahum kitabun min sahibin lahum lailan wa laisa indahum masabiha. Perumpamaan seseorang yang baca Al-Qur'an tidak dan tidak mengetahui tafsirnya ya, ataupun tidak mengilmui maka mereka itu laksana satu kaum yang kedatangan kitab ya, yang kedatangan kitab dari pemiliknya di malam hari Kedatangan kitab yang dibawa oleh pemiliknya di malam hari dan mereka kaum tersebut tidak memiliki lampu, tidak memiliki lentera, tidak memiliki penerangan. Sehingga tidak bisa memanfaatkan ya, apa itu kitab yang datang kepada mereka. Bahkan para ulama mereka sepakat anat tafsira min furudil kifayah wa annahu ajalul ulumi asy-syar'iyyati. Ilmu tafsir merupakan fardu kifayah, yaitu fardu satu kewajiban yang manakala ada sebagian kaum muslimin yang konsen untuk mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Dan kata mereka bahasanya ilmu tafsir ini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat yang paling agung. Berkata Al-Kafiji, "Inna ilma tafsir muhtajun ilaih, lian an-nasa yahtajuna fi fil ittila'i ala asy-syara'i' wal ahkam ila ma'rifati ma'anil Qur'an allati la yattali 'alaiha 'alama yanbaghi ila bihadal ilmi asyarifi Sesungguhnya ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita kaum muslimin. Kenapa? Karena manusia sangat membutuhkannya ketika hendak mencari-cari, meneliti syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam hendak mencari meneliti hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam dan sangat membutuhkan untuk mengetahui makna-makna yang ada ataupun yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Yang mana tanpa ilmu ini sangat sulit bagi kita untuk bisa memahaminya dengan semestinya ya. Untuk memahaminya dengan semestinya. Oleh karena itu tatkala Al-Qur'an difahami dengan semata-mata pemikirannya sendiri, ini akan memunculkan berbagai macam pemikiran-pemikiran bahkan akan memunculkan berbagai macam asas-asas di dalam agama Islam, ya, entah asas dakwah ataupun asas uh, yang lainnya. Berkata yang lain inna ilmu tafsir asraful ulum Bahasanya ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia li'anna maudu'ahu asasu ulumil Islam. Karena temanya ini merupakan pokok ataupun dasar ilmu-ilmu Islam. Wa madarul ahkam dan sebagai poros ataupun sumber hukum-hukum. Wa hablullahil matin dan sebagai tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Wa nuruhu al-mubin dan cahayanya sangat nyata. Wa dzikrul hakim dan sebagai peringatan yang sangat bijaksana. Wasiratil mustaqim dan sebagai jalan yang lurus. Oleh karena itu, puncak daripada ilmu tafsirnya adalah al iqtisamu bil urwatil wusqa allati lang fisamalaha wal wusul ila sa'adatil haqiqiyati allati la tunfa wa huma asyraful ghayati wa ajdaha naf'an. Maka puncak daripada ilmu tafsir ini adalah dalam rangka untuk menjaga ya, tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh yang tidak ada kebengkokan padanya yaitu dengan cara memahami Al-Qur'an. Ya, dengan semestinya dengan benar maka kita secara langsung ataupun tidak langsung telah menjaga kekokohan tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan seseorang dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan dengan benar di dalam cara memahaminya, maka akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang senyatanya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini adalah satu perkara yang tidak di, yang tidak bisa dipungkiri. Para ahwat yang saya muliakan rahimakumullah Kalaupun kemudian kita hendak menukil perkataan salah seorang mufassir yang agung dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu tatkala beliau ditanya waqad suila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an ayatin faqala lau su'ila anha ba'dukum laqala fiha Beliau ditanya tentang satu ayat Namun karena beliau tidak mengetahuinya sampai-sampai beliau kemudian menyatakan seandainya ayat ini boleh jadi ditanyakan kepada sebagian di antara kalian maka mereka akan menjawabnya padahal beliau tidak mau menjawabnya karena tidak mengetahui. Itu agung beliau. Padahal beliau adalah salah seorang ulama mufassir yang telah mendapatkan keistimewaan berupa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah si anak ini dalam masalah agama dan anugerahkanlah kepada dirinya ilmu takwil yaitu ilmu tafsir. Namun demikian, beliau dalam satu perkara yang memang beliau tidak mengetahui tafsir dari satu ayat, maka beliau kemudian diam. Ya. Maka sudah sepantasnya lagi orang-orang yang di belakangnya Ketika memang tidak mengetahui tafsir dari satu ayat tertentu, maka tidak usah kemudian memaksa-maksakan diri untuk menjawabnya. Demikian juga tidaklah sepantasnya yang tidak mengetahui tafsir yang seharusnya kemudian malah menyeret-nyeret ayat tersebut kepada apa yang dia inginkan. Nah, bagaimanakah cara menafsirkan Al-Qur'an yang benar Hal ini telah disimpulkan oleh salah seorang mufassir yang sangat agung yang buku tafsirnya ini dipuji oleh sekian banyak para ulama yang hidup setelahnya. Dan bahkan tafsir beliau digunakan untuk mengkoror untuk panduan, untuk silabus di universitas-universitas Islam seperti di Universitas Islam Madinah dan universitas Islam yang lainnya. Karena memang tafsiran-tafsiran beliau ini memiliki berbagai macam keutamaan. Dalam masalah penukilan itu banyak sekali beliau ini menukilkan tafsiran-tafsiran dari kalangan para salafus soleh Kemudian ketika beliau tidak mendapati tafsiran dari para salafus soleh, kemudian beliau lihat, beliau cari tafsiran dari para tabi'i. Dari kalangan tabi'i tidak beliau ketahui, maka kemudian berpindah dari e, beliau cari dari kalangan para atba'ut tabi'i. Dan seterusnya sampai kemudian masa beliau rahimahullahu taala. Maka secara ringkas bahasanya beliau katakan bahwa di dalam menafsirkan Al-Qur'an yang pertama adalah menafsirkan Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an sendiri, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan ini adalah tafsir yang paling kuat. Tafsir yang paling kokoh itu ketika menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam uh, surat Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Siapakah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina an'amta alaihim? Siapakah orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka? Kemudian beliau tafsirkan dengan ayat yang lainnya. Yaitu may yuti'illaha wa rasulahu Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya ma'alladina an'amallahu alaihim mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka minan nabiyyina wasyuhada'i wassalihin salihin ulaika rafiqa yaitu dari kalangan para nabi orang-orang yang mati syahid orang-orang yang soleh dan mereka itu adalah sebaik-baik teman maka itulah Ya, siapakah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah para nabi, orang-orang yang memiliki kejujuran dalam beragama dan orang-orang yang soleh. Maka tidak boleh kemudian kita maknai alladzina an'amta alaihim itu adalah orang yang harta bendanya paling banyak. Ya, orang yang diberikan nikmat berupa harta benda semata tidak. Ya, tidak demikian. Ini satu di antara contoh. Kemudian yang kedua, tatkala di dalam menafsirkan ayat tidak ketemu dengan ayat yang lainnya, nah, tidak ada ayat yang menafsirkannya, maka kemudian dicarilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya satu contoh. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam ayat misalnya memerintahkan kepada kita wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka kalau kita hendak mencari penjabarannya Bagaimanakah cara menegakkan sholat? Bagaimanakah aplikasi ya pengambilan dan pembagian zakat? Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Oleh karena itu kalau kita hendak mencari bagaimana tata cara salat, menegakkan salat, ya. tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tafsirnya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui ya, jadi uh, dari kalangan para sahabat ini banyak sekali para mufassir ya di antaranya adalah para khulafa Rashidin itu sendiri yaitu Umar, eh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain dan juga di sana ada Ibnu Abbas yang tadi telah kita sebutkan, di sana ada Ibnu Mas'ud ya. Yang mana Ibnu Ibnu Abbas ini kalau dalam pelajaran uh, ilmu tafsir, beliau termasuk ke dalam golongan para sahabat yang menafsirkan Al-Qur'an bil maksur ya, menafsirkan Al-Qur'an bil maksur. Ya. Perlu kita ketahui bahasanya tata cara menafsirkan Al-Qur'an yang dilakukan oleh uh, para mufassir itu ada dua. Yang pertama adalah bil maksur yaitu artinya seseorang di dalam menafsirkan Al-Qur'an senantiasa senantiasa melihat asbabun nuzul dari ayat per ayat. Dan pelopornya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari kalangan para sahabat ini ada yang menafsirkan Al-Qur'an birra'yi, yaitu dengan e, menggunakan pemikiran mereka. Dan pelopornya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akan tapi perlu kita perhatikan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an birra'yi ini ada yang birra'yi al-mahmud dan ada yang birra'yi al-madhmum. Ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikiran yang terpuji dan ada yang dengan pemikiran yang tercela. Seperti apakah menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran yang terpuji yaitu di mana penafsirnya adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang sempurna dengan syariat Islam. Ya, memiliki pemahaman yang sempurna terhadap syariat Islam. Ya, selain dia harus memiliki uh, kepandaian dalam bahasa Arab dan perlengkapannya. Kemudian di sana ada menafsirkan Al-Quran birra'i dengan pemikiran semata akan tapi yang mazmum yang tercela itu seorang yang memang tidak memiliki pemahaman terhadap syarat Islam dengan sempurna dan apalagi kalau pemahaman terhadap syarat Islam itu menyimpang dan juga tidak memiliki dasar-dasar untuk menafsirkan Al-Quran ya. bahasa Arab kemudian eh, dan serentetan perlengkapannya tidak mengetahui maka tidak boleh ini adalah menafsirkan Al-Qur'an birra'yi yang madmum. Satu contoh ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ma nazalat ayatun min kitabillahi taala illa wa ana a'lamu fiman nazalat wa aina nazalat walau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi taala minni tabluhul mataya la ataituhu. Eh, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak ada satupun ayat yang ada di dalam Al-Qur'an kecuali saya mengetahui tentang apa ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Ya, tentang apa dan di mana tahu beliau. Sehingga seandainya beliau mengetahui ada salah seorang yang lebih alim dari dirinya, dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dimanapun mereka berada sampai ke ujung dunia, kata beliau, la ataituhu. Ini saya aku akan mengejarnya, aku akan uh, belajar kepada dirinya. Ya. Jadi meskipun beliau terkenal sebagai mufassir birra'i, penafsir Al-Quran dengan uh, akal beliau, akan tapi kita ketahui akal beliau adalah akal yang mahmud. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang betul-betul mengetahui terhadap Al-Quranul Karim Tidak sebagaimana kemudian yang berkembang dewasa ini Ada sebagian kelompok pengajian yang mereka Setiap pertemuan memberikan tugas Kepada uh, Kepada para anggota pengajiannya Ya kemudian dibikin kelompok-kelompok kecil Udah kamu nanti cari ya tafsirnya Al-Quran ayat sekian sampai sekian. Coba apa menurut kamu tafsirannya? Ya. Bukan dengan cara demikian. Sehingga apa? Orang yang semacam ini kemudian akalnya akan liar. Tidak kemudian tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk uh, tafsir ayat birra'i satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala menghadirkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah majelis yang besar. Kemudian di sana dihadirkan para kibar dari kalangan para sahabat, para sahabat-sahabat yang senior dihadirkan. Namun di sana ada salah seorang yang sangat-sangat muda, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan satu surat yang pendek idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba maka kemudian beliau menyodorkan kepada para sahabat kibar tadi apa menurut Anda masing-masing tafsiran dari surat tersebut rata-rata mereka mengatakan kalau eh, pertolongan Allah telah datang kemudian kemenangan telah diraih, maka kita diperintahkan untuk banyak memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata ditanya jawabannya seperti itu. Maka kemudian setelah yang senior-senior ditanya, disodorkanlah pertanyaan itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa jawaban beliau? Maka jawaban beliau bahwa ayat ataupun surat ini turun ini tafsirannya menunjukkan bahwa ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhuma radhiyallahu taalaanhu? Umar pun mengatakan, saya pun juga berpendapat sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahu akbar. Jadi itulah ketika dari kalangan para sahabat memang ada tafsiran-tafsiran dalam satu ayat-ayat tertentu apalagi kalau kemudian mereka sepakat tafsiran ayat ini adalah ini, maka itulah yang harus kita ambil. Tidak ada kata lain. Namun kemudian kalau di antara para sahabat ada khilaf, karena juga ada khilaf di kalangan para sahabat dalam menafsirkan satu ayat tertentu. Maka kemudian kita hendaknya memilih uh, yang paling dekat dengan kebenaran, ya dengan indikasi-indikasi tertentu. Misalnya yang berbeda itu siapa dan siapa. Kemudian yang lebih mayoritas di sana siapa? Misalnya di sana berbedanya antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma dan Ibnu Mas'udnya sama-sama pakarnya mufassir. Nah, sama-sama pakarnya mufassir. Maka kemudian kita lihat siapakah yang mendukung Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat, siapakah yang sepakat dengan Ibnu Mas'ud, kita lihat. Nah, kalau kemudian eh khilaf tersebut bukanlah khilaf yang tadad, bukanlah khilaf yang saling bertentangan, maka semuanya harus kita pakai. Ya, semuanya harus kita pakai. Akan tapi kalau kemudian ternyata khilafnya adalah khilaf yang tadad, ya, khilaf yang saling bertentangan, maka ketika itu kita harus berusaha maksimal untuk bisa mencari mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah kalau kemudian di kalangan para sahabat tidak kita ketahui adanya para tafsir eh, terhadap ayat-ayat tertentu, kemudian kita cari dari kalangan para tabi'i. Ya. Jadi dari, kalangan para ini sangat banyak para ulama mufassir seperti eh, Mujahid Ya, Mujahid bin Jabir yang ini muridnya dari Abdullah bin Abbas. Bahkan sebagian ulama sampai-sampai mengatakan fa innahu kana ayatun fit tafsir. Bahasanya mujahid ini merupakan tanda keistimewaan dalam masalah ibnu tafsir. Seseorang yang memiliki keistimewaan di dalam ilmu tafsir. Waqad arada al-Qur'an ala Abdullah bin Abbas salasa aradatin min fatihatihi ila khatimihi wa huwa yuwaffiquhu 'inda ayatin wa anha. Di mana Mujahid yang muridnya Ibnu Abbas, jadi di antara murid Ibnu Abbas ini ada Ikrimah. Ikrimah ini adalah juga dulu awalnya adalah pembantunya. Yang Ikrimah ini kalau disuruh ngaji itu susah dulu awalnya, kemudian harus diikat dulu sama Ibu Ibnu Abbas agar supaya mau ngaji dan lama-lama terbiasa tidak perlu diikat dan bahkan kemudian menjadi seorang uh, ulama besar dari kalangan Pak Tabi'i. Nah Mujahid <clears throat> ini setor ilmu tafsirnya kepada Ibnu Abbas sebanyak tiga kali dari awalnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Seluruh apa yang dia fahami dia keluarkan dan disepakati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan mana-mana yang belum tahu maka beliau kemudian tanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala mengatakan idza ja'aka eh, at-tafsiru an mujahid fahasbuka bihi. Kalau datang kepadamu tafsir dari mujahid maka cukuplah bagi dirimu. Cukup. Jadi beliau salah seorang ulama besar pun mengakui tentang kepiawaian mujahid dalam masalah Ibnu eh, dalam masalah ilmu tafsir. Dari kalangan tapi misalnya di sana juga ada Said bin Zubair, Said ibn al-Musayyib, ya, Said ibn al-Musayyib yang Said ibn al-Musayyib ini satu di antara keistimewaannya kata beliau sendiri, sejak aku balik 50 tahun yang lalu, aku tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Tidaklah imam itu bertakbir kecuali saya sudah ada di masjid. Allah Akbar 50 tahun bukan waktu yang pendek. Beliau tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Di sana juga, <clears throat> ada Al Hasan Al Basri yang beliau juga berguru kepada eh, Ibnu Abbas, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan kepada para sahabat yang lain. Di sana ada Atha bin Abi Robah. Ya, ada Atha bin Abi Robah, ini salah seorang mantan budak Salah seorang mantan budak yang akhirnya salah seorang khalifah yang ada pada masanya <clears throat> Sulaiman bin Abdul Malik seingat saya beliau harus takluk dan merasa hina di hadapan Atok bin Abi Robah bersama kedua putranya ya, bersama kedua putranya yang satu saat beliau sang khalifah datang bersama kedua putranya menghadap Atok bin Abi Robah bertanya kepada beliau tentang manasik haji. Kemudian atau ini menyampaikan dari awal sampai Z-nya. Setelah beliau merasa cukup, maka kemudian uh, beliau pamitan meskipun sang khalifah dan kedua anaknya tadi masih ingin bertanya terus. Namun kemudian beliau tinggalkan begitu saja karena merasa sudah cukup sampai-sampai sang khalifah mengatakan, "Wahai anakku, mulai saat ini kalian berdua tidak boleh lagi malas-malas untuk mencari ilmu. Kata beliau saya tidak akan bisa lupakan hinanya kita hari ini di hadapan seorang mantan budak yaitu Atok bin Abi Robah. Dan yang semisal dengannya. Banyak dari kalangan para eh, sahabat eh, dari kalangan para tabi'i rahimahumullahu jami'an. Nah kemudian setelah itu kita pun mengambil tafsiran kalau misalnya dalam Al-Quran tidak kita temukan yang menafsirkan ayat yang lain dalam hadis juga tidak ditemukan kaul sahabat tidak ditemukan kemudian kaul tapi tidak ditemukan Ya, maka kemudian kita melihat ulama-ulama yang rabbani yang hidup setelahnya. Itulah yang lebih selamat. Sehingga di dalam menafsirkan satu ayat ataupun dalam menafsirkan Al-Qur'an ini hendaknya senantiasa mengacu kepada tafsiran-tafsiran yang sudah ada. Sampai sekarang ini yang namanya tafsir itu terus berkembang. Ilmu tafsir itu terus berkembang. Bahkan yang namanya tafsir bil ini juga terus berkembang. Ya kalau eh, tafsir bil maksur tafsir yang e, berdasarkan pada asar yaitu pada asbab nuzul ini hampir-hampir ketika berhenti sampai Ibnu Katsir setelahnya sudah tidak muncul lagi. Bahkan ulama-ulama yang ada setelahnya cuma adanya memuji dan memuji kepada tafsir Ibnu Katsir. Namun tafsir birra'i ini masih terus ada. Ya, seperti kita lihat ada Atwaul Bayan ya, dari kalangan para ulama Eh, yang bermanhaj yang lurus. Kemudian di sana ada Taisir Kamil Rahman. Kemudian ada tafsiran dari Ibnu Utsaimin rahimahullah taala meskipun tidak seluruhnya. Ya, ini yang rata-rata tafsiran-tafsiran mereka adalah tafsir birra'i. Mengenai tafsir mengenai tafsir Ibnu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau memberikan komentarnya bahwasanya tafsir itu terbagi menjadi empat kelompok ya tafsirnya itu terbagi menjadi empat kelompok kelompok yang pertama itu tafsir yang bisa diketahui oleh orang-orang yang memahami bahasa Arab dengan baik. Artinya ketika seseorang itu memiliki pemahaman yang baik dengan bahasa Arab, dia akan mengetahui tafsirnya. Ini beberapa ayat, ya, beberapa ayat ataupun beberapa surat mungkin ya yang bisa diketahui oleh orang yang semata-mata mengetahui bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu ini motivasi bagi kita semuanya yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau katakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinika. Eh, min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Kemudian bagian yang kedua adalah tafsir yang la ya'dhuru ahadun bijahlihi eh, bijahalatihi tafsiran yang tidak boleh setiap muslim itu tidak mengetahuinya. Ya, tidak mengetahuinya artinya orang yang bodoh pun itu tahu apa itu tafsirannya. Yang ketiga adalah tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Itu para ulama mufassir. Dan di sana ada tafsirun la ya'lamu ahadun illallah taala. Tafsir yang tidak ada yang bisa mengetahuinya siapapun dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah tadi Ibnu Abbas ketika beliau ditanya tentang satu ayat dan tidak mengetahui ya, maka beliau diam. Ya. Yang boleh jadi itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti misalnya hanya sekedar alif lam mim alif lam ra, alif lam mim sod dan seterusnya. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada orang-orang yang kelewat batas. Ini kemudian ditafsirkan dengan ilmu gaduk-gaduk dalam bahasa Jawa. Oh alif ini ini, oh lam itu itu, mim itu, mim itu ini dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Kalau tidak ada ilmunya maka tidak boleh kemudian menafsirkan Al-Qur'an. Demikianlah yang kita uh, sampaikan pada kesempatan sore hari ini itu mukadimah untuk pelajaran tafsir yang akan datang insyaallah taala yang kita akan uh, membahas mengenai tafsir juz amma dan uh, panduannya Allah nanti tafsirnya Syaikh nusaimin Saimin rahimahullah taala yang karena eh, tafsirnya ini sudah di sudah ada terjemahannya bagi sehingga bagi para akhwat ataupun umahat yang ingin memilikinya bisa mencari di toko-toko buku. Ya, mudah-mudahan nanti akan memberikan motivasi kepada kita untuk bisa mempelajari tafsir-tafsir yang lainnya. Demikian ada banyak salah dan kurangnya. Mohon maaf karena itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan gangguan dari syaitan. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah eh, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan silahkan dipuang Namun yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka marilah kita jadikan sebagai tuntunan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya adalah seorang istri dan seorang ibu Sekarang sedang melanjutkan kuliah Dan terpisah dengan suami Aduh kasihan Suami sudah mengizinkan Namun Tidak jarang saya takut Allah tidak ridho dengan kuliah saya karena kewajiban sebagai istri lebih utama. Bagaimana agar kuliah saya ini bermuara ke Allah. Sementara saya kuliah tentang ilmu dunia. Wallahu taala alam. Jadi <clears throat> hubungan antara seorang dengan orang lain yang dia sudah saling menyepakat, menyepakati satu akad tertentu, ya menyepakati satu akad tertentu, satu perjanjian tertentu, maka kalau sudah ada perjanjian kata Rasulullah SAW, al muslimu ala syurutihim ya orang-orang muslim itu dia harus komit dengan persyaratan yang telah mereka uh, tetapkan bersama. Kalau memang suami anti sudah mengizinkan tentunya bukan dengan dipaksa ya, akan tapi dengan betul-betul dengan kerelaan dibahas bersama untung ruginya dan seterusnya dan kemudian sudah ridho maka tentunya anti tidaklah kemudian perlu khawatir ya cukuplah ketika anti bersafar kalau memang itu jauh ya suami suruh nganter ataupun kemudian menjemputnya masalah berbakti kepada suami ya tentunya ketika suami sudah mengizinkan dia merelakan bakti yang seharusnya dilakukan oleh istri itu dia korbankan ya. Dia tidak menerimanya itu sudah menjadi konsekuensinya seandainya dirinya tidak menerima tentunya ya tentunya tidak kemudian akan melepaskan istrinya. Supaya ilmu keduniaan yang anti pelajari ini bernilai ibadah, maka sebagaimana kaidah umum bahwa masalah-masalah dunia yang sifatnya mubah ya perkara-perkara dunia yang sifatnya mubah itu akan bisa menjadi bernilai ibadah dengan niat yang benar juga akan bisa menjadi perkara yang diharamkan manakala tidak benar dalam melakukannya. Ketika anti di dalam belajar ilmu keduniaan tadi dalam rangka misalnya untuk menolong eh, apa perekonomian keluarga, dalam rangka untuk membantu kaum muslimin misalnya nanti ketika sudah bisa lulus memanfaatkan ilmunya untuk kaum muslimin maka insyaallah taala dengan demikian dan dengan niat-niat baik yang lainnya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah perkataan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyaki wa barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Maksud daripada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala itu adalah e, dalam hal ini tentunya kita tidak membatasi kebenaran-kebenaran yang disimpulkan oleh manusia. Akan tetapi semuanya harus parameternya adalah Allah Subhanahu wa taala. Parameternya adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga ilmu-ilmu yang lain ataupun hukum-hukum yang lain Ya, jadi oleh karena itu dalam ilmu uh, usul fikih itu ada hukum yang sifatnya hukum syar'i dan ada yang namanya hukum wad'i. Itu hukum-hukum yang ditetapkan oleh manusia. Nah, maka persyaratannya hukum-hukum yang ditetapkan oleh manusia itu dia nanti parameternya standarnya harus kepada hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dikendaki demikian maka insya Allah perkataan ini adalah perkataan yang benar. Pada bulan Ramadan lebih baik banyak meng, e, menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran sambil membaca arti dan tafsirnya. Jazakumullah khairan. Dalam hal ini kalau kita melihat riwayat yang ada baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain eh, juga dari kalangan para tabi'i, para tabi'ut tabi'in dan juga para ulama yang hidup setelahnya seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau diriwayatkan pada bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 60 kali. Dalam bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Allahu akbar. Ya, berarti memang sehari-harinya itu betul-betul sibuk untuk baca Al-Qur'an. Namun kita perlu memahami bahasanya beliau adalah seorang ulama yang beliau memahami Al-Qur'an. Tentunya dalam hal ini beliau memperbanyak untuk baca Al-Qur'an itu pun e, tidaklah bertentangan dengan e, kesempatannya untuk memahami Al-Qur'an. Ya karena memang sudah tahu, berbeda dengan kita. Bagi kita tentunya yang lebih utama wallahu taala alam ya membaca tetap kita membacanya namun yang lebih baik kemudian kita juga mempelajari maknanya ataupun mengetahui tafsirnya. Sehingga dalam bulan Ramadan ini sebagian para sahabat ada yang mutlak membentikan tadris mereka. Taklim mereka berhentikan, mereka konsen baca Al-Qur'an. Namun di antara mereka juga bahkan ada yang kemudian membuka kajian-kajian di bulan Ramadan mengingat antusias kaum muslimin e, untuk memperbaiki agamanya pada bulan tersebut. <clears throat> Maka yang terbaik adalah menggabungkan kedua-duanya. Ya, memperbanyak membacanya semaksimal mungkin dan kemudian berusaha untuk memahami makna dan juga tafsirnya. Wallahu taala alam. Apa contoh tafsir yang harus diketahui oleh e, setiap muslim? Ya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalnya mengatakan e, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kita dengan bekal ilmu agama yang sudah kita miliki, maka tidak perlu tafsiran macam-macam. Ya Allah itu maha kuasa Maha kuasa untuk melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang misalnya ketika Allah mengatakan kun fayakun, Allah menghendaki maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Ini maka orang bodoh pun seharusnya tahu. Ya, seharusnya tahu makna dari wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya wallahu ta'ala. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.